Andes Haji Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur dan segenap pejabat yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri para sesepuh, binsepuh ibu-ibu, bapak-bapak para religi, mahat, darussalah dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan dalam rangka haul saudara saya Al-Mahfullah almarhum Kiai Yusuf Muhammad Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majlis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah manfaat fitini wa dunia wal akhirat. Hari ini kita memperingati wafatnya kiai muda Gus Yus itu masih sangat muda jadi yang muda-muda jangan ngendel-ngendel nonome aku saya suwe Gus Yus itu adiknya Gus Nadir Gus Nazir itu adik saya jauh jadi dulu itu katanya konon kabarnya kematian itu urut kacang yang tua dulu baru yang agak muda baru yang muda sekarang ini acak jadi nggak peduli muda nggak peduli tua kakak saya sudah tidak ada, adik-adik saya sudah tidak ada. Tidak ulut kacang Tapi ini hari kita memperingati tidak sekedar orang meninggal, orang wafat. Kita memperingati wafatnya kiai yang kata Gus Ibu tadi orang yang berilmu. Kita diingatkan Perspektifnya jadi begini ketika saya bicara. Kenapa tidak kuat pipo saya? Coba kalau sudah baik seperti ini, sudah tidak usah dipegang-pegang lagi. Sebab kadang-kadang saya memang sengaja merendahkan suara saya. Kalau saya merendahkan suara saya, Anda anggap speaker sampean kurang kedengaran lalu Anda kencengkan. Waktu saya meninggikan suara saya nanti bengong. Paham ya? Jadi sekarang sudah bagus jadi yang dipegang-pegang. <laughs> Memperingati wafat para kiai itu fitnah. <laughs> kan itu ya kiai kiai. <laughs> Fitah lah seperti hisap segala macam itu fitah semua. Saya heran kenapa sudah dibilang bid'ah kok terus saja malah makin sergap makin kenceng mengholi orang mati nah saya mendatang di Kremyang di Surabaya di Krapyak sampai ke Jawa, Jawa Barat telepon itu hal semua acaranya ini dibilang bid'ah kok tambah kayak tren gitu ini kira-kira apa sebabnya? Hmm, saya khawatir jangan-jangan orang yang masih hidup ini rindu kepada kiai-kiai yang sudah mati karena sebel dengan kiai-kiai yang masih hidup. Saya teringat ini, teringat terlepas dari itu tadi ya kenapa kita suka call itu terlepas dari itu saya kalau sedang begini ini saya teringat jauhnya kanjeng Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Inna allaha la yantazi'ul ilma intizaan min suduril ulama wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama' hatta idza lam yaqqa wa fi riwayatin hatta lam yubqi hatta idza lam yaqqa alim atau idza lam yubqi aliman takhadan na, uusan juhal ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah itu kalau mengambil ilmunya bukan dengan cara dodosi apa bahasa Indonesia dodosi itu tidak mencabut ilmu dari dada-dadanya ulama tidak tapi bikobdil ulama bukan lalu Kiai Yusuf Muhammad ilmunya diambil beliau tetap hidup di tengah-tengah kita bukan Bukan Kiai Hamid Pasuruan diambil ilmunya, diambil akhlaknya, kiainya masih hidup. Tidak. Tapi diambil ilmu itu beserta dengan mengambil ulama-ulama. Kiai Hashim Ash'ari dengan ilmu-ilmunya diambil Kiai Wahab Asfullah diambil Kiai Siddiq diambil Kiai Ahmad diambil Kiai-kiai semuanya diambil beserta ilmu-ilmu dan akhlak sampai ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim orang pun ngambil sembarang orang untuk dimintai fatwa dan karena sudah terlanjur dimintai fatwa, maka berfatwalah dia meskipun biloiri ilmin tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hmm. Ditanya, gimana hukumnya kodok? Haram. Gimana kalau merenakkan kodok? Halal. Bagaimana hukumnya PSK? Haram. Bagaimana kalau hukumnya germo? haram? Ada hukum yang setengah halal, setengah haram juga ada. Karena diwayil ilmu. Ada bupati tanya sama kiai kiai zaman sekarang. Bagaimana Pak Kiai hukumnya ayam yang kelindas mobil itu? Gimana hukumnya kalau dimasak? Gimana kalau kita dengarkan azan dulu? Oke, kita dengarkan azan dulu. lanjutkan ceritanya karena kiai ini senang sama bupatinya itu khawatir kalau menyinggung bupati segala macam jadi dia lihat itu kelihatannya kok ayam itu ada itu ada orang yang sudah mencabuti bulu ayam jangan-jangan yang ditanyakan bupati itu ayam ini maka dia berputar pikirannya itu anu Bupati itu ketika dilindas mobil itu masih hangat apa sudah dingin? Masih agak hangat. Oh, kalau masih hangat-hangat ya agak halal itu. <laughs> Jadi pertimbangannya tidak menyinggung orang, bukan pertimbangan ilmu pengetahuan, tapi karena khawatir menyinggung bupati. Jadi ada istilah apa namanya hal agak segala macam. Nah, kiai itu tadi Pak Gub itu wakil gubernur bicara soal Nahdlatul Ulama. Jadi kenapa dinamakan Nahdlatul Ulama? Saya pikir Nahdlatul Ulama itu terjemahan kira-kira menurut saya jadi kiai-kiai dulu itu mau menerjemahkan bahasa Arabnya dia itu tidak ada padanannya jadi ya dicari yang mirip-mirip yaitu ulama sebetulnya tidak pas itu sebab ada kiai yang ilmunya dari ukuran ulama yang sebenarnya itu belum bisa disebut kiai, belum disebut alama. Kalau kita baca kitab kuning, wah ulama itu berat sekali. Dan mestinya nah betul Kiai dan Kuyuh. Kalau Kiai itu bukan bukan mesti ulama. Kiai itu istilah budaya kiai itu istilah budaya terutama dari budaya Jawa orang Jawa itu kalau menghormati menghormati orang jangankan menghormati orang menghormati sesuatu apa saja itu dipanggil kiai kiai sabu inten nogo sosro itu keris kiai pleret itu tombak. Ada kiai kencono apa itu kereta. Ada malahan ada kiai selamat itu kerbau. Jadi semua yang dihormati orang Jawa dipanggil kiai. Ini ada orang dihormati oleh masyarakat juga dipanggil kiai ilmunya banyak atau sedengan atau tidak begitu banyak asal dihormati masyarakat masyarakat menyebutnya kiai dan akhir-akhir ini kiai itu bisa macam-macam makanya sampai kadang-kadang bingung kiai itu ada yang produk pemerintah bikinannya pemerintah gaweannya pemerintah itu ada ada kiai yang produk pers bikinannya pers bikinannya wartawan ada kiai yang bikinannya parpol ada kiai bikinan sendiri jadi <laughs> ada macam-macam kiai itu kiai ada yang kiai produk masyarakat contohnya seperti yang kita kali sekarang dia bukan pemerintah yang bikin bukan parpol yang bikin bukan wartawan yang bikin tapi masyarakat yang menyebut Kiai Yusuf Muhammad ini Kiai ada pemerintah kalau sampean bisa direkrut di majelis ulama sampean Kiai Otomatis meskipun hanya juru tulis. Sekretaris masih Ulama ya harus ulama, saya sekretaris masih Ulama tidak ulama? Itu eh, kiai produk pemerintah. Ada kiai produk pers ciptaan bikinannya wartawan kayak saya ini saya dekat sama wartawan-wartawan ini wartawan kalau tidak salah metro wartawan saya dekat sama wartawan-wartawan maka saya bisa bilang sama mereka kalau nulis saya itu jangan Gus saja lah sampai tahu nggak maknanya Gus itu Gus itu artinya artinya anaknya Kiai yang belum pantas dipanggil Kiai jadi mbok saya ditulis kalau paling tidak ya Gus Mus kurung Kiai Haji gitu loh wah kawan-kawan saya sekarang terus kalau nulis saya Gus Mus kurung KH Muswati malah tempo hari itu malah dilebih-lebihkan Gus Mus kurung Kiai karismatik wah <laughs> Kiai ada Kiai Kos dari langit ya, <laughs> itu dulu sampean mungkin ingat sekarang sudah meninggal Agus Miftah itu KPU dulu anggota KPU Agus Miftah itu dari Jawa Tengah ditanya wartawan dia karena dia anggota KPU ditanya sama wartawan dia tanya mau tanya-tanya saya sudah tahu saya sudah pak bapak kan Agus Miftah loh ya kurang lengkap Lengkapnya gimana Pak? KH Agus Miftah. Tulis KH Agus Miftah. Ditulis oleh wartawan KH Agus Miftah. Maka semua orang pun memanggil dia Kiai. Siapa saja yang dipopulerkan oleh pers sebagai kiai, jadilah kiai. Karena pers itu pembentuk opini masyarakat. Jadi ada yang pemerintah, ada yang bikinan pers, ada yang parpol ada kalanya eh, karena kiai-kiai itu punya umat maka parpol-parpol itu berebut kiai berebut kiai maka kalau nanti mendekati pemilu-pemilu itu <laughs> kiai-kiai panen karena mereka punya umat jadi didatangi parpol-parpol itu sekarang sudah mulai ramai Padahal tahun 2014 masih jauh. Tapi kiai-kiai sudah tersenyum semua. Kalau mereka tidak kumanan, anak parpol juga banyak. Kiai sini sudah diambil sini, kiai itu sudah diambil sana, kiai ini nggak bisa dapat kiai, bikin sendiri maka Anda sering mendengar, wah ada pertemuan Kongres Munas Parpol ini didatangi oleh 250 kiai. <laughs> itu gak jelas kiai dari mana bawa alam bapaknya kiai lah. Karena kiai itu tidak seperti dokter segala macam. Wah, lah waktu saya mau dikasih dokter sama Uin Jogja itu disuruh bikin tulisan atau pidato segala macam kalau dia yang enggak pokoknya ya itu tadi <laughs> kalau pemerintah mau bikin kiai sampai bisa dibikin saya dekat-dekat sama masih lama nanti diangkat kalau mau bikinan file, dekat-dekat wartawan kayak saya ini gua udah semua orang sudah terbentuk opininya. Tidak peduli saya punya ilmu, nggak punya ilmu, tidak urusan. Pokoknya terus semuanya ikut al muharram Kiai Haji Mustafa itu. Sampean barang mesti percaya. ya, yang penting kan percaya sampean itu. Terus ada kiai bikinan sendiri. Ini hak saya punya saudara. Itu membuat dirinya menjadi kiai dan hasil berhasil dengan sukses ini modalnya cuma gampang modalnya peci putih 2500 serban kalau mau yang agak mandi serban yang hijau 25.000 juga. keahlian acting. kalian ngerti acting nggak? Acting itu seperti yang akan main film itu. Dia harus bisa bagaimana tidak kepengen nangis tapi bisa nangis. Bisa ketawa, bisa pura-pura tua. Itu acting. Nah, kalau sudah peci, serban, kalau macam, tinggal acting saja. Tirukan kiai itu batuknya segala macam jalannya Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, Astagfirullah ya. Amin. Kalau lihat TV kan banyak itu. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah, Allah. Akbar. itu saudara saya itu itu masih dimodali lebih dimodali lebih jadi di samping itu semua ada sorban dan itu segala macam, dia dimodali lagi. Dia ada kawannya 10 dikasih 5 ribuan. 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu. Ini untuk apa? Nanti kamu saya ongkosi ke Jogja. Jogja waktu itu kolnya Kiai Munawir. Di sana ada kol besar. Kamu datang ke sana. Ini sangunya, ini bonus 5 ribuan nanti kalau saya datang di sana begitu kamu lihat saya langsung cucuk tangan saya tiga kali cucuk, betul saja waktu kol besar di Kerapia itu yang sepuluh sudah duduk mencari itu begitu dia datang pakai sorban hijau batu-batu <coughs> Allah mereka datang semua lah orang-orang yang lain itu ini psikologi masa ini begitu lihat ada yang muncul ikut aja baru begitu baru tanya itu siapa nah, ini modelnya orang kita gitu sudah melakukan sesuatu baru bertanya sudah mencium tangannya segala macam baru tanya itu siapa nah ini tugasnya yang dikasih 15 ribu oleh dikasih 15 ribu untuk menceritakan dia ahli bicara saya tidak tahu itu Gus ya wali Allah yang baru turun itu wali tiban ya, ya <laughs> Masya Allah itu hasil dengan sukses sampai dengan wafatnya itu semua menganggap dia betul-betul dia dan menjadi pengurus kuliah NU. <laughs> Sampean kepengen jadi kiai pemerintah, pak kiai pers, apa kiai parpol, apa kiai pimpinan sendiri. Eh, eh. Sekarang sudah laris-larisnya kiai tapi juga sedang kenapa ya sedang membingungkan orang karena ini kiai pemerintah bagi parpol yang tidak jelas ininya gampang kalau saya itu ininya bukan karena alimnya kalau alimnya itu lama kita terlalu tinggi hati kalau bicara soal ulama di Indonesia kita agak tawaduk sedikit lah, tidak pakai ulama, pak kiai dan tidak. Menurut saya kiai yang dihormati masyarakat, kenapa dihormati oleh masyarakat? Karena kiai ini mempunyai sifat yang dulu ilal ummah kiai rahmah. rahmat ingat-ingat yang duruna ilal ummah bi'ainil mereka yang melihat umat melihat rakyat melihat masyarakat dengan mata kasih sayang meniru junjungannya pemimpin agungnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam para kiai kiai di Indonesia itu itu kepingin sekali meniru kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya jenggotnya tidak hanya serbannya, tidak hanya jubahnya, tapi terutama dengan sifat kanjeng Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran Azizun alaihi Maanitu, Azizun alaihi Maanitu, Fakat ja'akum rasul min ampusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufu rahim azizun alaihi ma'anittum ini kalau menurut terjemah Depak insya Allah sampai nggak paham meskipun orang Indonesia sungguh telah datang Akad Aku kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa baginya penderitaan sampai sini paham sampai paham azizun alaihi ma'anitum itu diterjemahkan yang berat terasa baginya penderitaan paham sampai melihat diem saja tidak paham. Padahal ini bahasa Indonesia. Karena mungkin eh, tim penerjemah itu sangat hati-hati. Jadi letter harfiah. Padahal kalau harfiatan balungan kata Arab dengan balungan kata Indonesia itu tidak sama. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa baca. Coba ini diangkat Wah, berat terasa bagus. Jadi eh, ini tuh. Berat terasa bagiku. Jadi ini berat terasa bagi saya. Kamu pidatonya di sini biar kena matahari. Wah, berat terasa bagi saya. Apa artinya? Kamu kok berat rasanya kenapa? Saya tidak tahan. Tidak tahan. Kamu berdiri di sini kepanasan. Berat terasa bagi saya. Saya tidak tahan kan. Seandainya itu diterjemahkan bebas, azizun alaihi ma'anitum itu menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahan melihat penderitaannya umatnya. Jadi kalau kanjeng Nabi melihat orang lapar, beliau menjadi pasti melihat menjadi apa pasti itu pucat. Kalau dalam bersedih, beliau nangis. Tidak tahan melihat penderitaan umat tidak Azizun alaihi ma'alaihi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti banyak diceritakan dalam riwayat-riwayat hadis sahih. Beliau kalau naik kendaraan, kendaraan beliau kalau tidak viral, imam, udah jarang sekali. kalau sekarang ini kalau kalau birol itu ya sepeda motor lah, kalau himar itu sepeda ontel kalau birol sepeda mobil sepeda motor kalau kuda itu mobil kalau bis truk itu on time. eh transportasi zaman dulu. Nanti Nabi itu bihor. Kalau kendaraan ada orang lewati orang jalan. Itu kan Nabi mesti menawarkan untuk membawanya. Ayo, ayo, kamu kemana? Mau ke sana, ayo, naik. sekapat Abu itu pernah jualan begitu berkeringat capek sekali jadi nabi lewat Kanjeng Nabi, ayo kamu mana masjid kan? Iya, ayo. Saking senangnya itu nyempronya kebenaran dua tuh berguling sampai sama kanjeng Nabi guling kan. Wah kamu ini kok kok pelan-pelan sampai jatuh dengan kanjeng Nabi. Sampai tiga kali. Ini hadis sekali di Bukhari juga ada, di Muslim ada waktu Asma binti Abu Bakar sedang membawa barang peringatan dipuncak sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Sekarang kalau ada kiai naik mobil seperti saya mobilnya bagus gitu, ada orang lewat, saya bilang saya duluan ya mas, itu sudah paling bagus, kiai paling bagus ya. Tidak mungkin. Nah, nanti mau mana silahkan naik. Bahkan saya pernah membaca riwayat satu kitab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Kanjeng Nabi itu pernah takziah sahabatnya yang kematian burung. Saya ulangi, kematian burung bukan kematian saudaranya anaknya apa apa burungnya mati kanjeng nabi tadi ya ceritanya ada sahabat yang senang sekali sama burung jadi kalau mau jamaah ke masjid kalau di sini ya mungkin perkutut apa tidak rawol itu ada bunyi dia baru di pulang ah, ah, ah, gitu itu sampai terkenal sampai kanjeng Nabi juga perso kalau orang itu suka sekali sama burung itu tiba-tiba burungnya mati Duh, kanjeng Nabi itu ya seperti takziah kita kepada orang-orang yang kematian itu itu bagaimana asal usulnya kok sampai mati itu apa kurang pakannya apa kurang minumnya sudah kita kontrol terus kan Nabi makanannya minumannya juga kita kontrol terus kalau begitu ya memang sudah sampai ajalnya apalagi kok burung kita saja kalau sudah sampai ajalnya juga masih. ya saya doakan mudah-mudahan dapat ganti yang lebih kung kalau sini kan kung itu burung sampai bayangkan rakyat sedemikian lupa itu bagaimana terhadap pemimpinnya makanya Orang-orang itu kalau kaji Nabi bekas wudhunya, ludahnya, semuanya habis. Ambil mereka untuk barokah. Ada nah, orang kaya begitu. Azizun alaihi ma'ani. Kalau ada kematian, Kaji Nabi pidato, kalau almarhum ini meninggalkan warisan harta, maka harta itu haknya para waris-waris. Apabila almarhum meninggalkan hutang, saya yang akan membayar hutangnya. Ada biaya yang berani pidato gitu? <laughs> Bangkrut. Saya ingin menunjukkan betapa kanjeng Nabi itu aziz. Itulah yang ingin oleh kiai-kiai kita yang menurut Gusipul tadi yang min abwabia ini penting juga ini saya alhamdulillah ada wakil gubernur yang tahu bahwa ilmu kalian kata kata Hussein kalian para kiai-kiai NU adalah orang yang mempunyai ilmu pakai urutan jadi melewati pintunya sekarang kan banyak orang kalau balik-balik yang dengan gagahnya mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inama amal biniyat, inama dikulit bin mana saudara-saudara. Kayak dia tetangganya kan Nabi aja. Tapi kalau kiai kiai seperti Gus Yus, sampai nanya, ya udah tahu dari mana dia akan menjawab saya mendengar ini dari kiai mungkin dia akan mengatakan saya dengar hadis ini dari kiai Ali Maksum nanti ganti malaikatnya tanya kiai Ali Maksum dari mana saya dari kiai Maksum saya dari saya Umar Hamdan saya dari sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah bisa dipertanggungjawabkan saya ditanya saya dari Kiai Ali Masud, saya dari Syekh Yasin Al Fadani, saya dari Syekh Abdul Halim Mahmud, saya dari Kiai Masud Ali. Dia diuruskan nanti sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Rabbul Izzah. Pertanggungjawaban ilmiah tapi yang penting kayak eh, tadi, jadi ilmunya mungkin tidak seberapa kalah pintar sama yang di TV-TV itu. Tapi bahwa akhlaknya itu luar biasa. Akhlaknya itu makanya masyarakat menghormatinya dan menjuluinya kiai. Dalam bahasa saya yang sering saya katakan, kiai-kiai yang seperti ini itu adalah yang ingin mencontoh kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sifatnya sebagai manusia. Saya sering mengatakan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling manusia, yang mengerti manusia, yang memanusiakan manusia itu terjemahan bebas saya tentang kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul itu manusia yang ngerti manusia dan memanusiakan manusia. Kalau bahasa Jawa saya mengatakan kanjeng Nabi kuwong single sing ngerti wong lan wong nang wong sekarang banyak pemimpin yang tampaknya uang, tampaknya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Ada yang tampaknya manusia, tapi tidak memanusiakan manusia. Saya melihat dan di sini banyak saksinya yang lain Gus ini berusaha untuk menjadi manusia yang ngerti manusia tadi diceritakan bagaimana orang banyak bertanya tentang mengambil sesuci di pesawat terbang tadi dia tahu manusia-manusia macam-macam dia punya jawaban macam-macam ngerti manusia memanusiakan manusia Sekarang ini banyak manusia yang tidak mengerti manusia. Sampai pikir, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami salat itu sampai wafat. Hanya absen sekali dua kali ketika beliau gerak nemen itu yang digantikan sekarang Abu Bakar. Selain itu kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam imami terus. Dan selama itu tidak ada satupun orang yang makmum ini yang protes, yang komplain salatnya kok kepanjangan imam, salatnya kok kependekan, nggak ada. Kenapa? Karena kanjeng Rasul ngerti manusia. Kalau kanjeng Nabi menuruti diri sendiri, makmum bisa kapiran Karena kanjeng Nabi kalau sholat sendirian malam itu sampai melepuh, sampai asuh lagi. Anda bayangkan saja, salat sampai abu ini berapa lamanya. Dan itu tidak pernah beliau lakukan ketika imami. Kenapa? Karena beliau tahu mengerti manusia manusia itu tidak sekuat beliau laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat beliau bersiwakan terus sikatan terus kalau mau tapi tidak menyuruh kita untuk itu karena tahu mengerti manusia kalau tadi saya contohkan kanjeng Rasul. Sekarang saya contohkan kakak saya. Allah yarham Kiai Khalil Bisri. Kawan karibnya Kiai Yusuf sekarang berduanya sudah pulang mendahului kita. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. dari Khalil Bisri sahabat kartunya Gus Yus ini pada waktu hari apa Ramadan imami santri-santri teraweh teraweh belum selesai itu santri-santri sudah ada yang grundel wah kalau teraweh begini ya alaman tak sahur ini gerundel tapi kiainya dengar habis maweh lurah pondok dipanggil ya besok kamu saja yang imami Yuk kenapa Kiai? Sudahlah, ya kamu yang imam Pikirannya saya nggak dengar. Padang gerudel Besok kamu. Besoknya lurah pondok yang imam. Habis terawih, Orang-orang kampung, orang tua kampung yang ikut terawih itu pada sowan Kiai Khalid. Kiai, maaf Kiai, tadi pamit. Loh, mau kemana? Tidak, maksudnya besok saya tidak terawih sini lagi. Lu kenapa? Masya Allah, ekspres Pak Kiai. Tidak. Saya belum rukuk, imamnya sudah sujud. Hantu ini Allah Akbar Allah boleh amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allah Akbar Jangankan Kiai Khalid sama santrinya Santrinya Anjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Santri kinasih pernah jadi utusan ke Yaman segala macam sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an kali kalau tidak salah sembahyang Isa itu sembahyang Isa habis sembahyang Isa orang-orang pada protes ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam wah ya ada apa ada apa ini, ini sahabat Mu'ad bin Jabal ini tadi kan ngimami sembahyang isya kami ya terus gimana ah capek dengkul ini masih sakit gimana nah, rekaat awal natamkan bakorok rekaat kedua anisa Karena rekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang bijaksana dipanggil Mas Jabal, check and recheck. Ya, istilahnya sekarang. Apa betul Mas bin Jabal kamu baru imami dia ya, betul? Apa betul kamu ketika imami itu rakaat pertama, bakorah kedua Anisa, dia ya, betul. Baru dimarahi oleh kanjeng Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Muad bin Jabal, kamu itu salat diikuti orang banyak ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan, ada macam-macam. Jangan karena kamu itu senang panjang-panjang, lalu semua orang kamu kira senang panjang-panjang. Kalau kamu sholat sendiri, menghafalkan Quran kurang percayanya, tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau kamu diikuti orang, kamu juga harus memperhatikan orang ini kepemimpinan ala kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin ditiru oleh kiai-kiai kita yang sudah tiada. Saya menceritakan yang sudah tiada saja karena yang ada itu masih macam-macam. Enggak, jelas. Yang ingin ditiru itu manusia yang ngerti manusia. Jangan karena mentang-mentang dia senangnya zikir, ada orang Buat saya diijazai zikir kiai. Oh ya ini dibaca ya ayat kursi dibaca 35 ribu kali. Hmm? Insya Allah selamat dunia akhirat. Hmm. baca apa PK masih gerodak geradu Suruh ayat kursi 35 ribu itu gimana? Ini orang yang nggak tahu manusia, nggak ngerti manusia. Kan sekarang banyak orang-orang itu, terutama di kota-kota besar itu. Wah, wow orang itu disangkanya seperti dia dan dia rumah sana pangeran <laughs> dia mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan kalau orang desa harus seperti dia semua tidak begitu kalau berani menjadi imam dia harus tahu mengerti manusia memanusiakan manusia saya itu pernah ngurus urusan di kantor tidak usah saya sebutkan instansinya nanti kamu cari nanti payah saya pokoknya kantor lah saya ngurus di kantor sebagai warga negara saya terkejut karena biasanya kan Pong itu berhubung Kiai Kuntet dengan Kiai ada santrinya biasanya usuruan santri ini saya harus datang sendiri saya kaget ini mejanya begini petugasnya ini di sini masyarakat yang akan urusan di sana ini meja masyarakat sana dia di sini di sini ada komputer pada waktu saya datang dia sedang menghadap ke komputer ini jadi membelakangi saya jadi saya bilang pak saya mau urusan ini ambil formulirnya di mana dia ini noleh aja tidak jawab juga tidak saya pikir ya budek barangkali jadi saya keraskan suara Pak saya mau cari formulir ini gimana lu ngambil Pak sampai dua kali tiga kali baru tangannya menunjuk sambil tidak melihat saya masih tetap pegangan mouse tahu mus ya itu yang untuk komputer itu tangan kanannya pegang mus tangan kirinya gini maksudnya kalau ambil formulir di sana nggak ngeliatin saya sama sekali padahal katanya mereka itu abdi masyarakat Ber saya termasuk masyarakat berarti dia kan abdi saya saya majikannya Mestinya dia kan gitu-gitu, oh, oh, oh. majikan, wah, datang, mau apa, oh, kan gitu. Ini mah ngawang aja tidak. Karena saya warga negara yang baik, jadi saya ikuti telunjuknya. Tapi sebelum saya ikuti telunjuknya, saya ingin lihat apa sih kesibukannya kok sampai ada majikannya datang nggak sini, siapa. Saya jenis-jenis saya lihat. Masya Allah Indonesia Indonesiaku uh, Indonesia ternyata dia sedang main game nah, Allah. ini yang rusak negeri bahayai main game masyarakat dibiarkan kita saya datang ke tempat yang ditunjuk duduk mengisi formulir tengah-tengah mengisi formulir ada suara di belakang saya ini pertanyaannya aneh. Pak, apa? Bapak Gusmus ya? Pertanyaannya aneh, Bapak Gusmus ya? Dianggap Gusmus, Gusmus itu apa? Bapak Gusmus ya, saya lihat ternyata ini pegawai tadi itu yang di sana tadi. saya terus siapa? Betul Bapak Gusmus. Iya, ada pak, Ini dan dia bicaranya ternyata lembut sekali bapak kepala ingin ketemu gimana nah, di kantor beliau mari Saya coba coba kalau dari Agen saya ditawar. masuk ke ruangnya kepalanya begitu lihat saya kepalanya terberdiri terus saya dirangkul wah Gus Gus ada apa ini kok tumben kok datang kantor ya ini ada urusan oh kenapa kok datang sendiri kenapa nggak manggil kita aja ini saya lihat saya lirik orang tadi itu bilu aja gini wah saya seneng Jangan diem saja. Ayo, ambilkan kopi Gus Mas. Wali dia ambilkan kopi saya. Alhamdulillah, untungnya saya tak punya Gusmus. Kalau saya tidak punya Gusmus, saya tidak jadi manusia saya di sini. Itu baru pegawai rendahan saja, tidak bisa memanusiakan manusia. Jadi dia memanusiakan Gusmus kalau kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah siapapun yang datang ke beliau diterima sebagai manusia. Karena memang Allah memuliakan manusia sejak manusianya itu walaupun kalau bani Adam. Hmm? Kanjeng Nabi itu manusia yang mengerti manusia, memanusiakan ada yang menarik bahwa dari awal tadi saya mengatakan kancing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mimami sekian lamanya orang macam-macam tapi tidak ada yang proses protes satupun anda bandingkan sekarang dengan yang khutbah-khutbah Jum'ah itu hmm? orang sudah pada ngantuk semua dia terus saja bicara kalau itu soal globalisasi lah yang macam-macam saya kadang-kadang itu jengkel juga sama khotib-khotib Jumat <laughs> dia itu kalau khotbah kan di tempatnya di atas kan mimbarnya kan tinggi gitu kan mesti lihat jamaahnya yang pada tayangan kan kelihatan semua itu lu kok diterus kan gimana <laughs> anjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bikin orang sampai teler sampai bosen dengan karena tahu masing-masing Lalu kiatnya apa? Kanjeng Nabi kok bisa ngeladeni sekian banyak orang dengan bermacam-macam tingkatan, bermacam-macam status sosial, bermacam. -macam ngimami kok bisa tidak ada yang protes seperti pada waktu muat bin Jabal kiasnya ini yang ditiru juga oleh kiai-kiai kita yang sudah tiada Kiatnya adalah beliau selalu menyontohkan kepada kita sikap tengah-tengah dalam bahasa santri at-tawassut at-tawassut Tawasud itu di sini. Di sini tawasud. Tidak di sini. Tidak di sini. Di sini ini tataluk namanya. Juga tidak di sini. Kalau sampai di sini, sampai tidak bisa sini. Kalau ke sini jatuh. Demikian pula kalau di sana. Tapi kalau sampai di sini, sampai bisa ke sana, bisa kemana. Kalau sampai di sini, yang di sana tidak menganggap Anda kejauhan. Di sana juga tidak menganggap Anda kejauhan. Tapi kalau Anda di sini, yang di sana akan menganggap Anda jauh sekali. Kalau sampai di sana, yang di sini menganggap Anda jauh sekali. Tapi kalau Anda di sini, Anda dianggap dekat oleh sana, dianggap dekat. Ini tawasul tidak ini penting sekali karena sekarang ini banyak orang yang suka berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, suka dunia berlebih-lebihan, <laughs> suka pangkat berlebih-lebihan. Tidak ada yang sebenarnya. Itu yang ramai di televisi perkara korupsi itu kenapa? Karena berlebih-lebihan menyintai dunia berlebih-lebihan menyintai Kenapa ada orang puasa puasa sendiri Ramadan terus mensweeping warung-warung suruh nutup? Kenapa? Saya pernah ditanya wartawan terus itu di Jakarta ada kelompok orang-orang Islam yang marah-marah kalau ada warung-warung itu buka. Warung-warung disuruh nutup semua. Menurut Gusmus bagaimana? Menurut saya itu orang yang tidak buat puasa itu. Kalau lihat warung terus kepingin muka. <laughs> oh, puasa puasanya sendiri orang dagang kok nutup itu gimana? Akalnya di mana itu? Itu karena berlebihan di dalam beragama. Kalau dia kiai di besok tidak pernah ada yang begitu ada. Dari dulu tidak ada. Ini model baru saja di kota-kota. <laughs> malam itu muntah itu baru. Saya bilang sama wartawan itu, kalau saya orang Rembang ke Jakarta dan saya haus, saya boleh. Moka itu boleh. Tidak meneruskan puasa saya itu boleh. Nah kalau saya di Jakarta mau moka, nggak ada warung buka, kan kafiran saya. Puasa tidak, moka tidak. Nomor tiga, Perempuan-perempuan di Jakarta tidak semua puasa bulan Ramadan itu. Sama dengan di Rembang ini. Sama dengan Jember juga. Tidak semua perempuan puasa dalam bulan Ramadan. Iya enggak? Nah kalau perempuan di sini bisa masak sendiri segala macam di Jakarta jarang sekali perempuan yang bisa masak mereka wanita karir umumnya loh. Ya kalau ya ada orang buka perempuan-perempuan kan kasihan. Dia harus memasakkan sendiri, masak sendiri. Nanti <laughs> buka sahurnya terus mie saja terus. <laughs> Ini karena berlebih-lebihan jadi cara berpikirnya jadi kacau. Macam-macam sekarang ini ya Allah. Ada hari raya dua geger, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena itu berlebihan. Kalau tidak berlebihan, malah alhamdulillah, alhamdulillah negara-negara lain itu dikasih Tuhan hari raya sekali, kita dikasih dua kali. Ada yang tanya, lah kalau hari rayanya mukanya hari ini, salatnya besok, kenapa? Kenapa? Gimana? Ditanya sama Gusti Allah sana loh. Yang punya hari raya itu kan Gusti Allah. Orang itu karena berlebihan, berlebih-lebihan menganggap Gusti Allah itu kayak kayak mereka. Gusti Allah Ta'ala itu syakur apa? syakur saya bahasa Indonesia nya nggak tahu apa bahasanya itu syakur itu apa bahasa Indonesia nya Sangat kasih. Masa kasih. Kalau bahasa Jawa saya nerjemahannya maha nerimake. Nerimake. Sakur itu kalau bahasa Jawa moho nerimake. Nerimake itu salah-salah sedikit kamu itu Tidak apa-apa Gusti Allah. Tak terima, no. Gusti Allah itu tahu kamu, potongan kamu itu udah tahu lah. Orang Jawa mau poso sudah Masya Allah bagus sekali. Udah tidak diributkan posonya sama liku apa telung puluh. Poso sedino itu orang lumayan. Lewang Jawa mestinya kiblatnya bukan ke Mekah kok. Mestinya ke Borobudur. Wong bahasanya orang cara pada Mau monggo pocomo. Maca alaihi maca gak bisa kok. ngalangin. Romabot aja gak bisa ramlan. Multabo gak bisa multolok. Ribo gak bisa rela. Hmm? Sudah, Gusti Allah satu sudah tahu. Jadi saya heran sama orang-orang kok pertentangan itu ngapain? Om dia bukan dia yang Gusti Allah kok pertentangan kalau dia pertentangan. Gusti Allah itu satu. Asal yang tidak menentang Gusti Allah, yang mau bodoh Selasa, mau bodoh Rebu, mau kemis, mau Jumat, mau tidak bodoh sama sekali, tidak masalah. Sama. Gusti Allah itu saku. Ini yang jarang-jarang diketahui orang. Para hadir sekalian yang terhormat, kalau saya sudah salat asal, sampai belum jadi sebetulnya saya ingin ngomong banyak sekali tapi karena waktunya saya tidak akan bicara banyak cuma satu yang saya ingin tekankan di sini adalah kita mengikuti jejaknya para kiai yang seperti yang kita call ini terutama dalam sikap tawasud kita karena dengan tawasuk inilah anda bisa istiqomah seperti yang diinginkan gubernur tadi bisa adil kalau Anda tawasul tidak bisa, saya yakin Anda tidak akan bisa istiqomah. Saya yakin Anda tidak bisa adil. Karena tawasut ada di sini. Begitu sampai di sana, Anda tidak bisa adil lagi. Kalau sampai di sana, Anda tidak akan bisa terus istiqomah. Maka tawasutlah sedang-sedanglah dalam segala hal. Tidak usah nyawang TV, orang tergila-gila dunia sampai begitu. Sudah sederhana saja seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal sudah cukup apa yang kita makan sudah kita, sudah kita berusaha mencari dunia untuk kepentingan kita di akhirat. Karena itu tidak perlu ngotot-ngotot. Saya kira ini mudah-mudahan kita dapat berkahnya yang kita koli dan keluarga-keluarga besar beliau yang semuanya saya di samping yakin karena saya banyak juga mengenal dari keluarga-keluarga besar Bani Siddiq, Bani Muhammad ini orang-orang yang seperti saya katakan tadi yang dulu nanti umat ya ini umat yang memandang umatnya dengan mata kasih saya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita baik pemimpin-pemimpin agama maupun pemimpin yang di luar agama mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat rakyatnya bisa melihat sebagaimana dia dia yang saya katakan tadi yang melihat rakyatnya dengan mata kasih sayang demikian kurang lebihnya saya mohon maaf wallahu yafiquna ila mahdihi khairul islam wal muslimin khairu Indonesia wa Indonesia Astagfirullahaladzim liwalakum Walakum minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh